ada yang pantas kita sampaikan pada hari yang mulia ini di tempat yang mulia ini di waktu yang mulia ini selain kita sama-sama berusaha memwasiatkan diri kita semuanya untuk tetap berpegang ajaran Allah dan Rasul melakukan ketakwaan itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya agar terus kita senantiasa diberikan keselamatan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat Masyarakat muslimin rahimakumullah Kita semuanya Hidup dalam akidah yang telah dijalankan oleh asrafun as-salihun para kiai-kiai kita para ulama kita para leluhur kita yaitu ajaran ahli sunnah wal jamaah yang telah diamalkan oleh ratusan tahun dan insya Allah terus sebagai akidah mayoritas akidah jumhur ila yaumil dan semoga kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati husnul khatimah mati husnul khatimah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam iringan waktu yang mana saudara-saudara kita semuanya umat Islam saat ini telah menjalankan ibadah haji dan banyak yang sudah kembali dan semoga mereka kembali ke rumahnya bertemu keluarganya dengan selamat aman dengan membawa haji yang mabrur haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan membawa perubahan keimanan membawa perubahan ketaatan pulang dari Mekahul Mukarramah ke tanah air masing-masing dengan kualitas hidup beribadah kepada Allah dengan kualitas yang lebih baik dan mereka semuanya insya Allah diberikan perubahan yang positif dari cinta dunia menjadi cinta akhirat jadi keinginan yang berlebihan kepada dunia menuju kehidupan yang zuhud dan siap-siap bertemu kepada Allah mempersiapkan segala amalnya dengan amal yang saleh sebagaimana dikatakan oleh hujjatuna al iman Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala ya bal alamatuhu an ya'uda zahidan fi dunya ورغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت itu mereka tanda haji mabrur adalah mereka kembali ke negerinya masing-masing dengan hidup yang tidak mengutamakan kepentingan dunia tapi hidup dirasari dengan kepentingan untuk semuanya untuk akhirat dan bersiap-siap menjalankan memperbanyak amal saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat pernah menyuruh kepada umatnya untuk berpegang kepada dua perkara yang besar yaitu kitab Allah Al-Quran dan ahli zat al isra ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua perkara ini adalah perkara yang luhur. orang siapa yang melaksanakannya dan berpegang kepada keduanya, maka selamatlah dia, bahagialah dia. Yaitu beliau mengatakan ayuhan nas fataraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitab Allah wa itrati ahli baiti dalam riwayat yang lain, ini tarikum mustaqalain kitab Allah wa israti lan tadillu mastamsaktum bihima abada. Wahai manusia, aku tinggalkan pada kalian selagi kalian bisa mengambil kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan sesat yaitu Allah Al-Quran sebagai sumber hidup, sumber hukum, sumber ketentuan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran wa ishrati ahli baiti dan keluargaku ahli baitku yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyampaikan untuk mengatakan kul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba Aku tidak katakanlah Muhammad. Aku tidak mengharap pada kalian dalam dakwahku ini upah tetapi mawaddatul kurba yaitu mencintai keluargaku inilah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dilaksanakan mencintai mereka dengan cinta yang betul-betul dari hatinya dan menjunjung tinggi kehormatan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mereka adalah kemuliaan abadi. Kemuliaan mereka adalah kemuliaan zatiyah yang tidak bisa dicapai dengan apapun karena kemuliaan mereka ini adalah kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk itu kewajiban manusia menjunjung tinggi kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menghormati mereka memuliakan mereka, menjunjung tinggi kehormatan mereka adalah menjunjung tinggi kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan mereka semata-mata memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mereka ini adalah tidak akan bisa dicapai dikalahkan oleh apapun sehingga walaupun mereka Cuma sejalan dengan seiringnya zaman. Menghadapi orang-orang yang benci. Menghadapi orang-orang yang munafik. Menghadapi orang-orang yang hasut. Kepada keluarga Nabi. Tetap keluarga Nabi. Kehormatan Nabi tidak akan berkurang sedikit pun. Kehormatan kemuliaan Nabi tetap tinggi tidak akan bisa dirobohkan dengan perkataan apapun. Oleh karena itu, bagi yang menghormati keluhuran Nabi, bagi yang memuliakan keluhuran ahli bait Nabi, itu semuanya kembali kepadanya masing-masing. Tapi bahkan kalau ada yang mendiskreditkan keluarga Nabi, menghinakan keluarga Nabi, menista keluarga Nabi, mengadu domba keluarga Nabi, akibatnya akan kembali kepada dia. Dia akan jatuh, dia akan hancur. Dunia dan akhirat. Sedangkan kemuliaan Ahlul Bait tetap berkibar, tetap di atas segala-galanya, tidak terpengaruh oleh apapun. Itulah pesan moral Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya mastamsaktum bihima abada ini tarikun ini tarikum as saya tinggalkan dua perkara besar ini selagi kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan binasa sehingga umat Islam tetap harus menjalankan akidah ahli sunnah wal jamaah selalu menjauhi akidah-akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akidah syiah akidah liberal akidah khawarij salafiyah muasirah yang manhaj mereka selalu mengkafirkan kaum muslimin.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 الإسلام والمسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اهلك الكفرة اللهم أهلك الكفرة والمشركين شايع أعدائك في الدين اللهم اسرهنا وأسلم في سلاخي سلاخ الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك ما في هلاكه سلاخ الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعهد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون